apa sebenarnya pengertian dari kata menyembahku? Karena ada sebagian kelompok menganggap kata-kata di atas hanya sholat, sehingga meninggal meninggalnya meninggalkan kewajiban mencari nafkah dan mengutamakan sholat saja. Ibadah tadi sudah kita jelaskan pengertiannya Bahwa pengertiannya bukan sholat saja ya, mencakup perkara yang lebih luas dari salat. Salat bahagia dari ibadah. Tapi tidak identik dengan ibadah. Salat adalah ibadah yang teragung karena di dalamnya terangkum jenis-jenis ibadah. Ucapan, perbuatan, dan hati. Ya, khusyuk adalah ibadah hati. Itu dituntut di dalam salat. Zikir adalah ibadah lisan ucapan, haul itu ada di dalam sholat. Rukuk dan sujud adalah ibadah. Ibadah dalam bentuk perbuatan itu ada di dalam sholat. Jadi sholat adalah ibadah yang ya kita katakan lengkap, komplit, terangkum di dalamnya jenis-jenis ibadah. Tapi bukan hanya sholat yang yang disebut ibadah. Banyak perkara-perkara lain yang juga disebut ibadah. Menyembahku. Inilah kata-kata di dalam bahasa Indonesia Artinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Banyak. Dalam bentuk melaksanakan kewajiban salat lima waktu, itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasa bulan Ramadan, mengerjakan haji bagi yang mampu melakukannya. Ini termasuk termasuk dalam ya kata atau termasuk bagian dari kata menyembahku. Ya, masuk dalam arti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah termasuk juga ibadah. Ya. Dan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu adalah ibadah. Itu termasuk ibadah. Ya, nafkah yang kita keluarkan untuk uh, sodakah ya, dan sedekah termasuk ibadah. Ya, jadi itu juga termasuk ibadah. Mencari nafkah juga ibadah. Salat juga ini ibadah. Dan kedua kewajiban syar'i ini tidak akan bertentangan, bahkan saling mendukung satu sama lainnya. Ya. Tidaklah orang, tidaklah boleh seorang mengatakan saya melaksanakan kewajiban mencari nafkah saja untuk menutupi kewajiban sholat. Dan tidak masuk akal juga orang yang mengatakan saya mengutamakan kewajiban sholat saja. Dengan itu kena, eh, ke, apa namanya kewajiban mencari nafkah bisa tertutupi. Tidak ada orang yang mengadakan seperti itu, bukan itu. Akan tetapi yang benar adalah dia melaksanakan ibadah sholat dan juga mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Ada hikmah yang terkandung di dalam kisah eh, Isra dan Mi'rajnya Rasul Rasulullah Bagaimana ceritanya? Pertama diwajibkan berapa kali sholat ini? 50 kali. Diringankan dan terus diringankan akhirnya menjadi 5 kali tari semalam yang nilainya sama seperti 50 kali sholat 50 kali sehari ke semalam. Ya. Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Umatmu tidak akan sanggup. Nah, jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat ini itu sesuai dengan kemampuan umat ini. Kalau umat yang lalu sanggup 50 kali sehari semalam. Ya. Nah, umat ini tidak. Umat ini tidak, umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan Jadi tidak artinya ibadah ini tidak akan bertentangan antara kewajiban mencari nafkah dengan mengerjakan ataupun melaksanakan kewajiban sholat. Sifat basar adalah sifat zatia. Bagaimana dengan hadis Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat hamba yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata mata kaki. Allah tidak berbicara, tidak akan melihat, tidak menyisikannya dan baginya azab yang sangat pedih. Ini tidak bertentangan dengan hadis azan Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menafikan dari Allah Subhanahu wa taala al-awar ya buta ya Allah Subhanahu wa taala bukanlah Rabb yang buta dan buta itu sendiri adalah sifat nafas pada makhluk sifat kurang kalau dikatakan seorang itu buta ya artinya adalah seorang yang cacat Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari memiliki sifat yang cacat Allah tidak buta, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Ini sifat Allah melihat kita dipilih Allah melihat Ya roh Yandur Itu disebutkan di dalam banyak ayat Apakah orang yang tidak melihat sesuatu jika dikatakan dia buta? Saya tidak mau melihat kepada bulan, apakah saya buta? Hah? Tidak, saya tidak buta, tapi saya tidak melihat artinya ber berpaling dari si si bulan. Ya, paham maksudnya? Seseorang berpaling dari si bulan, tidak melihat si bulan, apakah dikatakan dia buta? Tidak, dia tidak buta. Dia memiliki sifat yang selalu melekat pada dirinya yaitu apa? Penglihatan. Tapi dia tidak mau melihat si sipulan, berpaling dari si sipulan. Nah demikianlah sifat basar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari hambanya pada hari kiamat. Allah tidak melihatnya. Menjauhkan diri dari larangan Allah yang dibenci Allah adalah termasuk ibadah. Apakah golongan ibadah ini mendapat pahala? Semua ibadah mendapat pahala dengan dengan apa? Dengan dua syarat yang akan kita sebutkan nanti Ibn Semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan berpahala dengan dua syarat yang akan kita sebutkan nanti. Apa syarat itu? Ikhlas dan mutabatut sunnah niat dan ittiba itu maksudnya. Batalkah puasa bila mengeluarkan sperma? Mengeluarkan sperma ikhwan fillah Allah wa jami'an ada beberapa bentuk beberapa macam keluarnya sperma. Satu karena jima. batal puasa dan harus membayar kafarah. Yang kedua, keluar sperma karena mimpi, mimpi basah. Ini tidak membatalkan bu puasa dan tidak merusak puasa. Walaupun mimpi kita itu mimpi misalnya berhubungan intim. Mimpi dalam mimpi itu kita berhubungan intim, bersenggama. Ya namanya juga mimpi dari dari syaitan itu tidak merusak pahala kita, pahala puasa kita. Karena diangkat pena ya, atas umat atas atas tiga orang tiga golongan dari umatku. Ya, ya, salah satu di antaranya pak Orang tidur sampai dia dia bangun. Kan antum tidak bisa menciptakan mimpi. Tidak. Siapa yang bisa menciptakan mimpi? Artinya mereka dan mengarang mimpinya sendiri. Hari ini, malam ini saya mau, mau tidur, saya ini mimpinya seperti ini. Kalau tertidur mimpinya pasti seperti itu. Nggak ada. Jadi itu bukan kuasa kita. Jadi kalau antum tidur, mimpi, eh, dalam mimpinya itu antum bertenggama ini misalnya, bulan Ramadan ini, keluar, betul keluar. Dan sebagai mimpi itu seolah-olah kayaknya betul-betul kan begitu ya. Apa yang harus antum lakukan terhadap puasa itu Teruskan ya, tentunya mandi wajib kalau mau sholat ya teruskan dan tidak merusak dan jangan antum merasa dalam hati antum bahwa puasa saya sudah sudah kurang hari ini karena saya mimpi basah dan mimpi basahnya juga karena ya, mimpi itu kan begitu ya ini tidak mengurangi dan tidak merusak pahala antum dan tidak membatalkan puasa itu yang kedua yang ketiga sper sperma yang keluar atau mani yang keluar karena kesengajaan. Baik karena berjumpa dengan istri selain jima ataupun dengan masturbasi nih? Berkaitan dengan masturbasi, jadi kita bedakan itu ya. Berkaitan dengan masturbasi, mayoritas ulama mengatakan batal puasanya dan dia harus mengganti pada hari yang lainnya dan dia tetap harus meneruskan puasanya pada hari itu. Ini pendapat Syekh Ibn ini dan beberapa ulama-ulama lain. Menurut Syekh Al-Bani tidak batal puasanya karena keluarnya sampai emas baik karena dia bertumbuh dengan istrinya ataupun dengan melakukan masturbasi. Tapi para ulama sepakat bahwa masturbasi adalah haram. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang gawat menurut sebagian ulama. Misalnya apa? Dikhawatirkan dia jatuh kepada zina di tempat yang dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan menyelamatkan dirinya. Sebagian ulama membolehkan dalam kondisi darurat dan faedahnya tentunya ya ma'ruf nah, darurat lebihul mahdurat. Tapi hukum asal yang mereka sepakati masturbasi hukumnya haram. Ya, dari sulit dan terjemahkan beberapa buku berkaitan dengan masturbasi atau onani. Paham? Yang keempat, orang yang mengeluarkan spermanya, orang yang keluar spermanya karena penyakit. Nah ini Sepakat ulama tidak batal ulama apa puasa. Ya. Karena penyakit. Ya, seperti masa orang yang banyak melakukan mazi. Nah, di sana ada penyakit yang orang luar maninya, luar maninya. Nah, ini penyakit. Ya, sakit itu kondisi mampu dimaafkan. Baik dengan epidemi. Nah itu dia bentuk-bentuk jenis-jenis keluarnya mani atau sperma bukan epidemi. Azan ya Allah wa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau Luqman mengajarkan agar anaknya menyembah Allah, kenapa Ibrahim menyuruh bapaknya menyembah Allah? Karena waktu itu dia belum punya anak. Saya bingung antara tahrik ibadah pada soal yang keempat dengan ibadah yang dikatakan hukum asal dalam ibadah adalah al-man'u jadi harus ada tuntunannya dalam syariat. ikutin. ini pertanyaan bagus. Ya. Mungkin terlintas dalam pikiran seorang, apa-apa yang disukai dan diridai Allah. Oh, berarti ingat ini tarifnya dakik. Bukan apa-apa yang kamu anggap Allah suka dan Allah Ridho, bukan apa-apa yang disukai Allah dan diridhoinya. Coba lihat baca betul-betul. Ta'rif ini dasar. Tidak menyisakan peluang untuk ditarik kepada mana yang batin. Ini saya eh, Syekhul Islam Ibnu tentu membuat definisi seperti ini ya tentunya dengan beberapa taharuzat yaitu menghilangkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dibawakan kepada makna yang salah. Tidak sama sekali tidak Ikhwan ter yang kita katakan terkonotasi bahwa hal itu membolehkan kita membuat apa-apa saja ibadah walaupun tidak ada dalilnya. Dengan anggapan nah ini baik. Karena dalam takrif itu, karena dalam definisi itu, Syekh ataupun Ibnu Taimiyah dan para ulama lainnya mengatakan apa-apa yang disukai Allah dan di ridhoinya, bukan apa-apa yang kamu anggap Allah suka dan Allah ridho. Kalau itu banyak. Ya, dia anggap Allah suka dan Allah padahal Allah nggak suka dan Allah nggak dari itu. Ya contohnya sebagian bid'ah yang itu dianggap orang wah Allah suka. Allah ridha padahal Allah nggak suka dan Allah tidak ridha. Jadi apa yang apa yang apa yang dimaksud dengan Allah suka dan Allah ridho yaitu Allah perintahkan, Allah anjurkan di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya. Itulah yang Allah ridhai dan Allah su sukai. Kita tahu Allah ini ridha, Allah cinta, Allah suka dari mana? Dari dari kitabnya dan dari penjelasan hadis-hadis sabda-sabda Rasulnya wa iya Jadi bukan mengarang-arang uh, saya sekarang ibadah dengan anggapan Allah suka, Allah ridha, dari mana kita tahu Allah suka Allah ridho? Antum Rasul yang punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga tahu ini Allah pasti suka ini. Ini Allah pasti ridho ini. Nah, ukurannya bukan apa? Bukan perasaan dan juga akal. Tapi ukurannya adalah apa? Al-wahyu. Nah itulah dia. Ya, makna dari para perkataan para ulama al-aslu fil ibadati al matu artinya tidak boleh melakukan aksi ibadah apapun kecuali setelah jelas dalilnya yang menyebutkan bahwa Allah menyuruh ini, Allah menyukai ini, Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan ini, menganjurkan perbuatan ini, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As As-Sunnah kepada kita. wa Jadi tidak ada celah bagi siapapun untuk mengambil atau menarik satu kesimpulan yang yang salah atau keliru dari definisi yang dibuat oleh Syekh tadi atau dibuat oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Wallahu a'lam. Apakah benar semua doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Berkaitan dengan doa seorang mukmin. Doa ada beberapa macam bukan itu. Ya, doa ada yang dipanjatkan oleh orang mukmin dan doa juga ada dipanjatkan oleh orang kafir. Kita bicara doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin. Doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya selama bukan doa yang berisi pemutusan tali silaturahim atau doa yang berisi perbuatan dosa. Allah akan mengabulkannya. Hanya saja pengabulkannya dalam beberapa bentuk. Ada tiga bentuk. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan yang diminta. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala simpan doanya itu sebagai tabungan pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan darinya satu keburukan seperti apa yang dimintanya. Ad-dua wal Jadi nggak ada satupun kerugian yang diderita oleh seorang muslim dari berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itulah ijabah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan bukan memutuskan tali silaturahim doanya itu dan bukan juga berisi suatu dosa. Ada doa orang kafir. Apakah orang kafir kalau berdoa Allah akan mengabulkannya atau Allah pasti menolaknya? Adakah doa orang kafir yang diterima Allah? Ada. Orang kafir didolimi dia. Doa dia. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang kafir, ya, dia kenal Allah, kenal Allah. Cuma dia berbuat syirik di dalam ibadah, tawasul, ya. Syirik orang-orang musyrik dahulu pada zaman Nabi adalah tawasul, bertawasul dengan orang-orang yang sudah mati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini syirik yang berkembang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syirkun tawasul, tawasul. Mereka bertawasul kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tawassul kepada bintang, tawasul kepada orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Ya, kalau mereka minta kepada Allah ya Allah saya dizalimi dan lain sebagainya dia ini dikabulkan doanya. Yang mengerjakan bid'ah, ahli bid'ah, berdoa dia. Dikabulkan doanya. Ya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi-kondisi di mana seorang itu dikabulkan doanya, misalnya dia dizalimi ikhwan Ya. boleh, innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab yang menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ikhwan Fidin Azanillah wa Hanya saja doa orang kafir itu tidak bernilai ibadah. Apakah penetapan sholat 50 rakaat ada maknanya? Bukankah Allah sudah mengerti bahwa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup sholat 50 rakaat? Ada hikmahnya Ibn dan ya Allah wa ya, Supaya antum bersyukur ya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan bagi antum mewajibkan bagi antum sholat lima waktu yang pahalanya lima puluh kali lipat yang pahalanya itu sama seperti 50 kali sholat kita sehari semalam. Nah itu diantara kaedahnya ya Bani Kutin. Azan ya Allah wa iya Ya tentunya semuanya. Kenapa di awal amal amal manusia ditimbang? Bukan kalau sudah tahu sebelum ditimbang. sudah tahu sebelum ditimbang berapa beratnya mana yang lebih berat dosa atau pahalanya. Untuk izharul adl, untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan azan ya Allah wa supaya nampak keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak didolimi walaupun sebesar zarar. Dia lihat dengan mata kepalanya. Nah, langsung itulah timbangannya. harul adl untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ah, sebagian perbuatan Allah ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak kita ketahui. Tapi kita yakin bahwa apa? Ma khalaq tahada batila. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia Ibn Fiddin. ya Allah wa iya Nah, demikian saja Ibn Fiddin kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim wa lakum muslimin. Innahu